Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Ada apa di Muncang? Siapakah wanita muda ini? Entahlah kakang Tiba-tiba saja dia datang Dan hmm, Dan menggangguku eh, Siapakah kau ini anak usil? Mengapa kau berani bersikap seperti ini pada kami, kelompok dari tangkupan perahu? Heh, siapakah kalian? Jika berani berbuat tidak tahu malu dan berbuat liar, mengganggu wanita. Aku akan menghajar kalian. Ayo, majulah jika kalian ingin membela laki-laki itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, dibantu oleh Nia Haryoko, Beni dan Sunario. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, sekelompok barisan pejuang Indra Prasta dari golongan hitam tengah sibuk meraih imbalannya sendiri-sendiri dengan mengganggu penduduk. Sementara itu Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya yang tengah berkeliling kota raja melihat kejadian itu. Cempaka yang telah menjadi seorang gadis muda lebih merasakan gejolak penghinaan atas kaumnya. Karena itu sebelum mendapatkan izin dari kakeknya dan juga Raden Purbaya, Cempaka melesat menyerang laki-laki cabul yang dipanggil dengan nama Puncang. siapa kau? Hmm? Kenapa kau tiba-tiba saja menyerangku? Aku hmm? datang untuk memberikan hajaran pada laki-laki cabul seperti dirimu. Hila! Oh, eh, eh, eh. Ah! Ayo, bangun lagi. Belum puas hatiku sebelum membuat patah kaki tanganmu. Kakak, kakak datang! Tolong! Rupanya kau ingin menyelamatkan dirimu dari tanganku dengan bantuan kawan-kawanmu. Baiklah, Kutunggu mereka agar cepat selesai tugas-tugasku menyelesaikan manusia-manusia liar seperti kalian. Ada apa di Muncang? Siapakah wanita muda ini? Entahlah Kakang. Tiba-tiba saja dia datang dan dan menggangguku. Eh, siapakah kau ini anak usil? Mengapa kau berani bersikap seperti ini pada kami, kelompok dari tangkupan perahu? Heh, Siapakah kalian jika berani berbuat tidak tahu malu dan berbuat liar, mengganggu wanita? Aku akan menghajar kalian. Ayo, majulah jika kalian ingin membela laki-laki itu. Setan, kau benar-benar keterlaluan, Nona. Hanya kau memiliki kepandaian, Nona kecil. Tapi jangan harap kau akan dapat lolos dari tempat ini. Hei, mumpung di sini, Angkap dan akan kita beri gajaran. Oh, laki yang hebat mengeroyok wanita seperti diriku. Kalian hebat sekali. Baiklah, kalian semua akan kuberi pelajaran. Cempaka yang menjadi berang melihat sikap kencang pada ibu muda itu menumpahkan seluruh kemarahannya pada laki-laki yang menyerangnya. Dan beberapa saat saja, seluruh laki-laki yang mengeroyoknya itu jatuh berkelimpangan merintih kesakitan. Bangkitlah kalian jika kalian masih mampu. Nah, sekarang bangkitlah pengecut. Mengapa kau diam dan duduk saja di situ? Ayo, bangkit dan pertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Kau telah membunuh keluarga wanita itu. Tidak, bukan bukan saya yang membunuhnya. Bukan saya, tapi tapi, tapi siapa? Kawan-kawan saya. Sama saja. Kau harus mempertanggungjawabkannya. Sudah, sudahlah cembaka. Kita tinggalkan saja tempat ini sebelum kita terlibat terlalu jauh dengan para prajurit Indra Prasta. Baiklah, Kek. Hmm, awas, aku akan membunuhmu. Jika suatu saat aku bertemu denganmu, lakukan perbuatan seperti kalian ini. Sakti sudah teramat lelah sekali. Berkali-kali terlibat persoalan dengan para prajurit Indra Prasta. Hmm? Mengapa yang terjadi seperti itu, kek? Mengapa manusia-manusia itu menjadi sedemikian liarnya? Tidak ragu untuk membunuh, merampok, dan menyiksa sesamanya. Ya, itulah perang, cucu. Perang yang mampu merubah sikap seseorang. Perang yang ditakuti oleh ayahandamu akan keterlibatan dirimu. Perang yang mempunyai kekuatan hitam. Misteri hitam sejak zaman dulu kala. Aku berjanji, Kek. Jika kelak aku menjadi seorang penguasa, aku akan menghindarkan segala macam bentuk perang sedapat-dapatnya. Aku aku tidak tahan melihat akhir dari peperangan yang akan membekas hingga belasan tahun. Iya. Raden pasti akan melakukannya. Raden pasti akan menjadi seorang raja yang bijaksana. Saya percaya, Karang Sedana kelak akan menjadi sebuah kerajaan yang aman dan tentram selamanya. Jauh dari gangguan-gangguan orang-orang jahat. Karang Sedana akan tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar karena kebijaksanaan Raden. Aku akan menciptakan keadaan seperti itu. Aku akan menciptakannya sebuah kerajaan yang aman, tentram, di mana rakyatku merasakan ketenangan hidup. Aku akan menciptakannya. Aku merasakan getaran dadaku semakin menjadi kuat mendengar kata-kata Purbaya. Agaknya kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuhnya kini tampil kembali karena tersentuh perasaan yang terdalam melihat peristiwa demi peristiwa akibat peperangan. Ah, aku yakin cucuku Purbaya dan Cempaka kelak tampil sebagai tokoh utama dalam percaturan kedamaian di tanah Pasundan ini. On! Siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Kah! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! Aduh! Saya sakit batuk, Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum nih! Bombat! Bomnya batuk! Pasti sembuh! Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom Pombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Pombat bekerja sekuat bom. Pombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Demikianlah Raden Purbaya, Cempaka dan Mamang Kuraya beristirahat di salah satu sudut yang sunyi di kota Raja Galuh. Malam menjadi semakin larut. Dari atas tembok kota raja yang tak jauh dari tempat mereka bersembunyi, berkelebat tiga bayangan menuju ke tengah kota raja. Mamang Kuraya yang bermata jeli sempat melihat bayangan tersebut. Si anting Wulan, dan seorang laki-laki yang tidak kukenal. situ. Ah, Purbaya, Cempaka, ayo ikut aku. Yuk. Akan kemanakah kita, kek? Jangan menimbulkan suara. Di depan kita aku melihat Anting Wulan yang tengah berjalan dengan Resi Amista. Ah, iya, Bibi Anting Wulan berjalan dengan Resi Amista. Oh, orang itu menawan Anting Wulan? Oh, tidak. Kulihat mereka berjalan beriringan. Nah, ayolah. Nah, itu, itu dia di depan kita tidak mengenal laki-laki yang berada di sampingnya itu. Oh, itu itu adalah Raden Kuda Amoksa. Heh, aneh. Mengapa Bibi Ulan bisa berjalan beriringan dengan mereka? Dengan Resi Amista yang menjadi musuh utamanya. Aneh sekali. Mereka agaknya menuju istana Indraprasta. Iya, benar Raden. Uh, Kek, hmm. apakah mungkin Bibi Anting Ulan tidak sadarkan diri uh, karena pengaruh suatu ilmu hitam? Entahlah, aku tidak tahu cempaka. Tapi kukira terlalu sulit untuk menundukkan anak itu. Sekalipun itu resi Amista, gadis itu mempunyai gerakan yang cepat. Dengan mudah ia akan dapat melarikan diri jika ia mau. Ah, itu kek. Dia kini memasuki istana. Oh, iya, iya. Uh, bagaimana sekarang kita, kek? Apakah kita akan bersembunyi di atas atap ini? Lalu, apakah yang akan kita perbuat, kek? Ah, Ah, begini, aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka di dalam sana dengan aji empat arah pembeda gerak. Hah? Kalian jagalah tempat ini baik-baik, ya? Baik, Kek. Hmm. Lenteng Wulan bukanlah musuh kita. Dia adalah putri hamba. Bukan musuh. Tahukah kau tadi sore apa yang telah dia lakukan padaku? Anakmu itu telah menempurku dan membunuh Ki Prabangkara. Oh, uh, benarkah demikian, Wulan? Hmm. Aku hanya ingin membebaskan kakek bungkur. Ki Prabangkara menghalang-halangiku. Dan dalam peperangan besar seperti itu, aku tidak dapat lagi mengendalikan diri menghadapi manusia-manusia liar seperti Kiprabangkara. Nah, apakah orang yang telah membantu dan membebaskan musuh-musuh kita pantas untuk menjadi kawan? sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Kan kadas kurang. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Kalbe Farma. Uh, ah, Prabu Sana telah jauh meninggalkan wilayah Galuh saat ini. Hmm. Kau tidak menangkapnya. Kau tidak bertemu dengannya. Uh, Tuan Rangga tidak memerintahkan hamba untuk itu. Tuan Rangga membiarkan Prabu Sana meninggalkan tempat di mana kami bertemu. Setan, pengkhianat. Kenapa kau membiarkannya pergi, Rangga? Kenapa? Bukankah Sana adalah musuhmu? Bukankah kau mendendam kepadanya? Oh, ampun. Ampunkanlah hamba, Kakang Prabu. Biarlah, karena semua ini hamba mohon diri. Biarlah hamba tidak menerima semua imbalan yang tuanku janjikan. Hamba, hamba mohon diri dan ingin mengasingkan diri bersama dengan putri hamba, Anting Bulan. Pengkhianat, pengkhianat kalian semua. Kau tidak beda dengan putrimu. Kau bekerja padaku, tapi kau akan memukulku dari belakang. Oh, uh, sama sekali hamba tidak berani, tuanku. Hamba tidak berani. Tapi kau telah berani melepaskan laki-laki itu. Melepaskan kakang sana. Hmm. Amista, tangkap manusia itu. kakang Prabu. Sudahlah, Ayahanda. Ayahanda telah salah memilih junjungan. Manusia tidak tahu berterima kasih ini. Tidak sepantasnya menjadi tempat mengabdi. Bukankah benar yang saya katakan dulu? Amista, tangkap kedua ayah dan anak itu baik, tuanku. Kali ini, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk membunuhmu pencuri licik. Hmm. Selama aku berada di sini, apakah kau akan mampu, anak manis? Hmm? Kita lihat saja. Kita lihat apakah sekarang, saat ini juga, kau masih akan dapat menepuk dada dan membanggakan aji lima bayang-bayangmu itu. Hmm. Kau selalu tampil dengan kesombonganmu, Nona Muda. Aku pun kali ini tidak ada minat untuk membiarkanmu pergi dengan selamat. Oh, Apa yang terjadi di dalam istana itu? Ulan kini terlibat pertempuran dengan resi asing itu. Dan Raden Rangga atau Raden Kuda Amoksa adalah ayahandanya. Dan Raden Rangga pun kini mendapat ancaman dari Prabu Sora. Ah, kita harus menolong anak itu. Lima bayang-bayang tidak akan mungkin dihadapinya. Ayolah, cepat, Kek. Ya. ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Hati-hatilah. Kita akan memasuki istana itu tanpa membuat keributan jembaka. Hmm? Baik, saya mengerti, Kek. bersama dengan kedua cucunya itu memasuki istana Galuh. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah akhir dari pertempuran antara Anting Wulan dan Resi Amista? Apakah latihannya di Gua Karang Pantai Selatan akan membuahkan hasil memecahkan kekuatan Aji Lima Bayang Resi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaps bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.